Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du. Kita sekarang masuk kitab yang baru. Kitab Iyadatul Marid wa tashyi'il mayyiti wa salati 'alal mayyiti wa huduri dafnihi wal mukfi inda qabrihi ba'da dafnihi. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan kitab yang keenam yaitu Riyadhus Shalihin ini dibagi sama Imam Nawawi dengan banyak kitab. Kitab itu adalah kumpulan bab. Nanti dari kitab nanti akan ada bab-bab. Nanti setiap bab akan mencakup banyak hadis. Sehingga pembagiannya seperti ini. Di sini kitab yang keenam yang disebutkan oleh Imam Nawawi kitab Iyadatil Marid. Kitab kumpulan bab berkaitan dengan mengunjungi orang sakit wa tasyyitil mayyiti wa mayyiti dan takziah atau mengiringi jenazah sampai ke kuburan wassalati alal mayyit dan mensolati orang yang meninggal wahuduri dafnihi dan menghadiri penguburannya wal mukti inda qabrihi ba'da dafnihi dan diam sejenak di kuburan setelah jenazah dimakamkan <clears throat> Intinya kitab ini nanti akan berbicara panjang lebar tentang kondisi manusia ketika sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Bagaimana kalau kita melihat seorang saudara kita yang sakit adabnya apa yang harus kita jalankan kemudian ketika saudara kita meninggal dunia apa yang harus kita jalankan Pembahasan ini berkaitan erat dengan kehidupan dunia. Kita memang diciptakan oleh Allah untuk tinggal di dunia. Dan kehidupan dunia itu kehidupan yang seperti ini. Oleh karena itu kenikmatan dunia tidak akan sempurna. Karena kehidupan dunia itu pasti akan ada sakit. Dan pasti akan ada rasa takut, rasa sedih, demikian juga pasti akan mati. <clears throat> Maka setiap kehidupan yang terus rasa seperti ini ada, <clears throat> berarti kehidupan yang tidak akan sempurna. Kehidupan sempurna itu ketika kehidupan tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Sehingga tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali cuma di surga saja. Maka kehidupan kita seorang muslim itu bukan di dunia. <clears throat> kita tidak ada masalah eh, kekurangan kenikmatan di dunia ini karena kehidupan kita yang sejati adalah di surga Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim walaupun mereka itu hidup sekarang di dunia, mereka menjalankan kehidupan dunia, tetapi dunia bukan segalanya. Pasti dunia akan kita tinggal, dan pasti kita akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang sejati yaitu kenikmatan di surga Allah taala. Oleh karena itu kehidupan dunia itu pasti akan banyak ujian. Maka ketika Nabi Adam dulu masuk ke dalam surga, Nabi Adam mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi ketika Nabi Adam jatuh dalam kesalahan sehingga mengikuti bisikan syaitan kemudian makan buah yang ada di surga yang dilarang sama Allah Ta'ala sampai akhirnya diturunkan ke dunia. Ketika diturunkan di dunia, semua keturunan anaknya Nabi Adam, semuanya harus tinggal di dunia. Dan dunia memang kondisinya seperti ini, akan silih berganti. Kondisi dunia itu tidak akan menetap. Oleh karena itu Allah telah berfirman, Tilkal ayyam nudawiruha bainan nas Itulah hari-hari dunia yang akan kami putar di kalangan manusia. Yaitu kehidupan, kondisi itu akan berputar. Kita merasakan kebahagiaan pasti tidak lama. Setelah itu akan datang kesedihan. Kita merasakan ketenteraman itu pun gak lama. Pasti akan datang rasa takut. Kita merasakan kesehatan itu juga gak lama. Pasti akan datang penyakit. <clears throat> Demikian juga kita merasakan kehidupan. Itu pun rupanya tidak lama di dunia ini sampai akhirnya datang kematian. Maka kondisi dunia itu pasti akan saling berganti. Tidak akan dunia itu tetap seperti itu, nggak akan. Ujian demi ujian itu terus akan menyertai kita. Sehingga kehidupan dunia itu kehidupan yang melelahkan. Lelah kita tinggal di dunia itu sangat lelah sekali. Demikian juga kehidupan yang sangat stres, membuat pikiran itu stres tinggal di dunia ini. Maka siapa yang cita-citanya itu dunia, maka kehidupannya tidak selesai dari stres, dari capek, lelah, letih. Namun jika seandainya kita walaupun capek, lelah, letih kita itu kita rasakan di dunia, tetapi itu bukan tempat yang sejati bagi kita, tempat yang sejati bagi kita itu adalah surga Allah Ta'ala, niscaya rasa capeknya kita, lelahnya kita itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu memang kehidupan dunia itu capek. Kita pun merasakan bagaimana capeknya kehidupan dunia. Bukan hanya kita saja, manusia-manusia terbaik pun merasakan capeknya dunia. Demikian juga para nabi dan rasul pun mereka diuji sama Allah Ta'ala. Ada seorang nabi yang sakit, Bahkan sakitnya mereka dua kali lipat dari sakitnya manusia biasa. Nabi Ibrahim itu ketika sakit belum mengatakan faida maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit maka Allah yang mengobati saya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun sakit. Bahkan sakitnya beliau parah. Beliau bahkan ketika sakit itu para sahabat mengunjungi beliau itu, kemudian memegang jasadnya beliau maka mendapatkan panasnya beliau itu dua kali lipat dari panasnya manusia biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW detik-detik kematian beliau, beliau merasakan sakit yang parah sekali. Sehingga beliau pingsan, kemudian sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan lagi, sadar berkali-kali. Sampai ketika sakratul maut, beliau pun merasakan beratnya sakratul maut. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mautila Sesungguhnya kematian itu pasti ada sekaratnya. Itu beliau pun merasakan berat sekali. Sampai akhirnya putri beliau, Fatimah pun menangis ketika melihat kondisi Rasulullah SAW. Padahal siapa? Padahal Rasulullah SAW. Demikian juga para nabi dan rasul pun berat sekali kehidupan dunia mereka. Baik ekonomi mereka, demikian juga perjuangan dakwah mereka nggak sembarangan. Kenapa? Karena itulah dunia. Itulah dunia. Kalau seseorang pengen Selesai masalah, tidak punya masalah, maka tidak mungkin layak tinggal di dunia. Dunia sumbernya masalah. Dunia ini adalah sumbernya masalah dan kita memang diciptakan oleh Allah untuk dunia karena kita akan diuji sama Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala kemudian dimasukkan ke dalam surga, ini belum saatnya. Belum saatnya manusia itu masuk ke dalam surga. Maka untuk masuk ke sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu surga Allah Ta'ala, Allah ingin menguji dulu. Sehingga Nabi Adam pun akhirnya jatuh juga. Ketika sudah jatuh, kemudian dikembalikan ke bumi, disitulah tempat ujian, sehingga manusia itu nanti layak masuk surga atau tidaknya, semua ujiannya adalah dunia ini. Maka dunia itu adalah tempat kita diuji. Sehingga kehidupan dunia itu kehidupan yang sangat melelahkan membosankan. Kemudian kita merasakan dunia itu stres. Masalah ada aja. Sehingga kita di dunia itu nggak akan lepas dari masalah. Terkadang masalah kita sendiri, terkadang masalah kita dengan istri kita, masalah kita dengan anak kita, masalah kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dalam kerjaan kita, semuanya ada masalah. Kenapa? Masalah nggak akan selesai. Masalah-masalah yang ada itu tinggal bagaimana kita menyikapi masalahnya saja. Semua orang itu pasti punya masalah. Tetapi kenapa kalau kita lihat ada orang, dia itu kehidupan dunianya santai, tenang, orangnya bahagia terus. Bukan berarti orang itu nggak punya masalah. Semua orang dunia pasti punya masalah. Tetapi yang membedakan itu hati. Hati. Jika seandainya hati kita itu menjadikan mudah semua masalah dunia, niscaya kita itu akan santai kehidupan dunia kita. Tetapi kalau kita itu menyikapi masalah-masalah dunia itu dengan masalah-masalah yang berat, sehingga semua masalah itu semuanya adalah sekarang ini, niscaya kita pun akan merasakan beratnya dunia. Kita kalau melihat berbeda sekali keimanan kita dengan keimanan para sahabat. Para sahabat itu demikian juga orang-orang yang mulia, mereka tidak pernah melihat masalah mereka di dunia. Kenapa? Masalah mereka kan berakhir di dunia itu. Tetapi yang mereka pikirkan itu masalah di hari kiamat. Masalah-masalah di hari kiamat setelah mereka meninggal dunia sampai finish akhir yaitu surga itu masalah lebih berat lagi. Masalahnya itu lebih berat lagi daripada sekarang. Oleh karena itu mereka walaupun diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian dunia. Tetapi manusia-manusia yang tinggi keimanan mereka itu santai saja, tenang. Mereka tidak takut mereka tidak uh, stres, tetapi mereka santai menjalankan. Dulu para sahabat kalau kita perhatikan, ujian terhadap keimanan mereka melebihi kita semuanya. Kita Alhamdulillah menjalankan agama Islam itu gampang. Kita di negeri yang mayoritas kita muslim, demikian juga kita mengamalkan sunnah, Alhamdulillah tidak ada masalah. Berbeda dengan para sahabat di awal-awal perjuangan mereka. Ada seorang sahabat yang ketika masuk Islam akhirnya dibunuh. Ada juga yang masuk Islam akhirnya disiksa. Demikian juga yang lainnya. Dengan siksaan-siksaan, azab-azab yang tidak bisa kita gambarkan. Tetapi subhanallah, itu semuanya mudah bagi mereka, mereka jalani. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dunia. Yang mereka lihat adalah surga Allah Ta'ala. Sehingga seberat masalah yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia itu pasti akan berlalu. Walaupun mereka akan mati dari masalah-masalah yang ada, pasti mereka pun akan mati juga. Setelah itu mereka akan masuk surga Allah Ta'ala. Demikian juga kalau kita mendapatkan misalkan kondisi pemimpin yang zalim. Di mana masyarakatnya sekarang diperas, diinjak-injak martabatnya. Maka kita perlu bersyukur terhadap kondisi Indonesia ini. Indonesia itu sudah luar biasa. Kita melihat bagaimana Timur Tengah yang terjadi. Timur Tengah hancur-hancuran, bahkan bukan hanya diperas ekonominya saja masyarakatnya. Dibantai. Masyarakatnya dibantai tanpa ampun. Kita Alhamdulillah di Indonesia belum terjadi. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana kondisi Imam Ahmad. Kondisi Syekhul Islam. Luar biasa beratnya. Enggak tergambar. Bagaimana beratnya menghadapi para pemimpin zaman itu. Kita alhamdulillah kita masih muda. Tetapi terkadang kita itu merasa beban yang kita rasakan itu beratnya luar biasa. Kenapa beratnya luar biasa? Karena kadar iman kita itu tipis sekali. Jika seandainya kita hidup zamannya Imam Ahmad, belum tentu kita itu masih di atas ahlu sunnah wal jamaah. Karena ancamannya nyawa waktu itu. Sehingga orang-orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tebas lehernya. Bahkan banyak ulama-ulama saja, ulama-ulama ahlu sunnah saja itu, terpaksa mereka itu mengatakan kalimat tauriyah, kalimat bohong untuk menyelamatkan nyawa mereka. <clears throat> Ulama-ulama yang tegar seperti Imam Ahmad, demikian juga Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai, demikian juga yang lainnya, terpaksa mereka harus mendapatkan siksaan. Dan Imam Ahmad mendapatkan siksaan bukan hanya satu khalifah, tetapi sampai tiga khalifah. Demikian juga zaman berlalu. Akhirnya ahlu sunnah jaya lagi. Kemudian berjalan sampai zaman Syekhul Islam. Zaman Syekhul Islam zaman berat sekali. Di mana khalifah waktu itu dipenuhi dengan eh, perkara-perkara uh, yang bid'ah. Demikian juga negaranya diserang sama Tatar. Kondisinya berat sekali Syekhul Islam ini. Sampai akhirnya Syekhul Islam keluar masuk penjara Kemudian di luarnya itu ada Tatar yang siap membantai siapa orang muslim di dalamnya. Kondisinya berat sekali. Tetapi Syekhul Islam menjalankan penuh dengan kemudahan. Sampai walaupun akhirnya beliau meninggal dunianya di penjara juga. Oleh karena itu, kehidupan dunia itu pasti akan ada masalah. Kita semuanya pasti punya masalah. Cuma bagaimana cara menyikapi masalah ini yang berbeda setiap orang. Ketika orang itu tidak punya keimanan, orang itu tidak punya tempat berlabuh, yaitu tempat bergantung hatinya itu kemana, akhirnya orang itu stres menghadapi masalah-masalah yang ada. Tetapi kalau kita seorang muslim, kita pasti punya keimanan, demikian juga kita masih punya tempat untuk bergantung, yaitu Allah Ta'ala, dan kita yakin sekali dengan firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allahu somad yaitu Allah lah tempat bergantung. Sehingga diri kita masih ada tempat bergantung kepada Allah Ta'ala. Itulah yang memudahkan semua urusan kita. Dulu ketika para sahabat berperang melawan orang-orang kafir. Peperangan melawan orang kafir pun juga tidak selamanya para sahabat itu menang. Bergantian. Bahkan Abu Sofyan yang merupakan pemimpin orang kafir ketika ditanya sama Heraklius, ditanya bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad? Maka Abu Sufyan mengatakan al-harbu bainana wa bainahum sijal. Na'khudhu minhum wa ya'khudhu minna. Peperangan kami yaitu kafir Quraisy dengan Muhammad itu sijal, kayak ember di sumur. Yaitu kalau kita itu nimba itu, tangan kita itu gantian. Itulah peperangan kita. Na'khudhu minhum. Ada kalanya kita menang, orang kafir Quraisy, dan ada kalanya Muhammad yang menang. Bayangkan Rasulullah SAW saja diuji. Bahkan subhanallah ketika para sahabat merasakan sakitnya peperangan waktu itu. Yaitu dalam perang Uhud. di mana kaum muslimin sempat mundur ke belakang. Kocar kacir kondisinya. Akhirnya kaum muslimin sedih sekali. Dengan e, banyaknya yang meninggal dunia. Dalam kondisi peperangan itu. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan semangat dalam hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, In ta'lamuna fa'innahum lamu ya'lamuna kama ta'lamun. Wahai kaum muslimin, jika seandainya kalian merasakan sakit dan pedihnya peperangan, sesungguhnya orang kafir pun juga merasakan sakit dan pedihnya peperangan. Bukan hanya kamu yang merasakan. Jika seandainya kalian merasakan beratnya kekalahan, orang kafir juga merasakan beratnya kekalahan. Kalau seandainya kalian merasakan pedihnya sayatan pedang, orang kafir juga merasakan pedihnya sayatan pedang. Kalau seandainya kalian merasakan sakitnya peperangan, orang-orang kafir juga merasakan sakitnya peperangan. Tetapi yang membedakan apa? Allah telah mengatakan setelahnya, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ Tetapi yang membedakan, kalian bisa berharap kepada Allah Ta'ala, di mana orang kafir tidak punya Tuhan. Mereka tidak bisa berharap dengan Allah Ta'ala. Mereka berharapnya kepada patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kalau kalian punya Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jika seandainya kita merasakan masalah di dunia, orang lain juga punya masalah. Bukan hanya kita yang punya masalah. Orang kafir pun punya masalah juga. Banyak masalah itu. Dunia sumber masalah. Tetapi yang membedakan hati kita itu kemana? Bergantung. Kalau kita masih punya bergantung kepada Allah Ta'ala, maka semua masalah dunia itu akan gampang. Tetapi kalau hati kita kosong dari Allah Ta'ala, kita tidak punya Allah, kita tidak punya keimanan, kita tidak punya surga dalam hati kita, stres kita menghadapi dunia ini. Yang memudahkan semua urusan dunia itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga ketika hati kita beriman sama Allah Ta'ala, hati kita itu memiliki tempat bergantung. Niscaya semua masalah yang kita jalani itu semuanya akan mudah. Maka kalau kita perhatikan memang orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala, Orang-orang yang terus hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala, hidup mereka itu tentram. Bukan berarti tentram itu karena nggak punya masalah. Semua masalah itu ada. Tetapi yang membuat tentram mereka itu, masalah yang mereka rasakan itu mereka nggak menganggapnya. Sehingga di depan mereka ada masalah, tapi pandangan mereka nggak melihat depan mereka. Pandangan mereka melihat ke, ke atas mereka, melihat ke surga Allah Ta'ala. Sehingga depan mereka itu ada masalah, tetapi mereka melihatnya itu ke atas. Mereka melihatnya ke surga. Sehingga seberat apapun ujian yang mereka rasakan di dunia, itu nggak ada, tidak ada rasanya. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, kita untuk merasakan kebahagiaan hati, tidak ada cara kecuali kita kembali kepada Allah Ta'ala. Semakin kita itu jauh sama Allah Ta'ala, semakin stres hidup kita. Banyak orang-orang itu ketika punya masalah, baik masalah hutang piutang, atau karena bisnisnya yang hancur, demikian juga karena perceraian, karena anaknya e, terjerat narkoba, dan yang lainnya membuat stres hidup kita. Dan satu masalah belum selesai, datang masalah yang kedua. Masalah yang kedua belum selesai, datang yang ketiga. Bertubi-tubi masalah itu sampai ke kita. Bagaimana hati kita itu bisa bahagia? Ada resepnya. Allah yang sudah membuat resep karena Allah yang menciptakan hati kita, Allah yang tahu bagaimana hati itu bisa bahagia. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ala bidhikrillah yatatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan kembali kepada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, hati manusia itu bisa tenang. Maka supaya hati kita tenang dalam menghadapi masalah dunia itu, mari kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita mungkin diuji dengan penyakit. Dan rupanya bukan kita saja yang sakit. Banyak orang-orang yang sakit, bahkan bertahun-tahun mereka nggak pernah, sembuh. Apa yang membuat hati kita itu bahagia dengan penyakit yang kita rasakan? Keimanan kita. Keimanan kita. Kalau kita punya iman sama Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah Ta'ala dan kita ingat bahwasanya penyakit itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Niscaya kita merasakan penyakit itu dengan mudah saja. Demikian juga kalau kita sempitkan rezeki kita, kita punya keimanan kita sadari bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai manusia terbaik disempitkan juga rezekinya. Kalau seandainya kita ditimpa sedih karena dakwah kita nggak diterima oleh masyarakat, sampai akhirnya kita diusir jadi tempat tinggal kita, maka kita lihat bagaimana perjuangan para nabi dan rasul berat sekali dalam berdakwah. Bahkan bukan hanya diusir mereka dari tempat tinggal mereka, ada di antara mereka yang sebelah sama masyarakatnya sendiri, ada di antara mereka yang dibunuh, ada di antara mereka yang disiksa. Oleh karena itu kita itu sebenarnya tidak ada masalah. Selama kita itu kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kehidupan dunia pasti akan banyak masalah. Kita nanti akan pulang ke rumah, rumah sumber masalah. Masalahnya ada aja di rumah. Terkadang kita dengan istri kita, terkadang kita dengan anak kita, terkadang kita dengan orang tua kita, kita dengan saudara kita. Masalah di rumah ada. Bahkan kita hidup sendiri saja masalah ada. Kita hidup sendiri, sudah kita nggak nikah, kita nggak punya anak, kita di rumah sendiri. Ada aja masalah yang datang ke kita. Apalagi kita hidup bersama orang lain. Apalagi kita hidup bersama dunia. Apalagi kita hidup dalam pekerjaan kita. Kita di masjid saja ada masalah. Kita mau ibadah saja terkadang ada masalahnya. Apalagi kita uh, menghadapi dunia. Semuanya akan ada masalah. Sampai kapan masalah itu selesai? Orang mati saja belum selesai terkadang masalahnya. Orang sudah mati, tetapi terus diomongin sama orang yang hidup. Masalahnya gak selesai. Terkadang harta warisannya jadi rebutan sama keluarganya. Apakah selesai masalahnya? Belum selesai. Kapan kita itu selesai dari masalah-masalah yang ada? Kalau kita sudah masuk ke surga. Selesai semuanya wis. Oleh itu ketika orang masuk surga itu mendapatkan kenikmatan surga, pasti yang dia ingat itu cuma Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang itu masuk surga, apa yang diucapkan? Dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan semua rasa sedih kita. Rasa capek kita, rasa lelah kita, stres kita, semuanya hilang sekarang ini. Ketika kita sudah masuk surga. Demikian juga ada orang yang mengatakan juga, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa makunna kunna linahtadiya laula an hadanullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita sampai kita seperti ini. Jika seandainya bukan karena hidayah Allah Ta'ala, tidak akan bisa kita itu masuk ke surga Allah Ta'ala. Maka dari itu, orang masuk ke alam kubur saja masalah ada. Di alam kubur masalah ada. Orang dibangkitkan dari kubur mereka menuju ke padang masyar. Padang masyar masalahnya berat sekali. Kemudian ketika kita nanti dihisap amal kita, ditimbang amal kita, menyeberang jembatan, semuanya masalah masih ada. Sampai akhirnya kita dikontoroh, dikisos semua ke yang kita kerjakan, masalahnya masih ada. Sampai akhirnya kita selesai, finish, kemudian kita masuk surga, selesai semua masalah yang ada. Oleh karena itu, Imam Ahmad pernah ditanya, Wahai Imam Ahmad, kapan kita itu istirahat dari semua masalah yang ada? Itu kapan? Istirahatnya seorang muslim itu kapan? Namanya istirahat itu ketika sudah gak ada masalah itu namanya istirahat. Istirahat kalau masih banyak masalah stres dia itu walaupun dia tidur. Maka beliau ditanya kapan seorang itu istirahat? Kata beliau, ida wada'na awwala qadamina fil jannah." Istirahatnya kita itu kalau kita sudah meletakkan kaki kita pertama kali di surga. Kaki kita sudah masuk surga, baru masuk istirahat kita dimulai. Tetapi kalau sebelum kita itu masuk surga, belum ada namanya istirahat. Oleh karena itu, kehidupan dunia pasti akan ada masalah. Masalahnya kita dapatkan penyakit, kita sakit selesai, kematian datang. Akan menjemput kita. Berarti memang masalah di dunia itu akan silih berganti. Maka cara menghilangkan masalah ini supaya kita merasakan ringan masalah yang kita hadapi itu keimanan. Kita pupuk keimanan dalam hati kita, tawakal kita hanya kepada Allah Ta'ala, Demikian juga takut kita hanya kepada Allah Ta'ala, bergantungnya kita hanya kepada Allah Ta'ala, berharapnya kita hanya kepada Allah Ta'ala. Niscaya semua masalah dunia itu akan mudah kita jalankan. Ya, sampai di sini wa akhiru dawana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad